Sehingga rahiman rahimakumullah kalau kita baca nasihat ulama-ulama kita ya mereka menganjurkan untuk kita tidak tidur sebelum terbit matahari. Wa kana salaf rahimahumullah memanfaatkan mereka waktu mereka pada subuh dengan zikir sampai terbit matahari. Ya, kalaupun mereka capek, ya memilih untuk setelah terbit matahari baru tidur untuk mendapatkan barokah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di pagi harinya, di awal-awal harinya. Di antara amalan yang harus kita jaga dan itu adalah tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kebiasaan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, zikir, baca Quran sampai terbit matahari agak meninggi, kemudian sholat dua rakaat. kita ingat hadis Rasul sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya ayyul a'mal ahabbu ilallah amalan apa yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam muha wa inqalla amalan yang paling dicinta itu adalah amalan yang paling dawam yang paling rutin terus dijaga walaupun sedikit Iya. Walaupun sekarang sudah lewat sebulan tapi saya ingin keingatkan amalan-amalan kita lakukan di bulan Ramadan itu dijaga di bulan-bulan lainnya. Alhamdulillah rahiman rahimakumullah. Ya di antaranya yang sering kita lakukan di Ramadan qiyamul lail. Di antaranya yang kita lakukan qiraatul Quran, baca Quran, dikir, salat-salat sunnah, saya ingin ingatkan satu hadis yang mungkin bisa kita amalkan yang mudah bagi kita semua para aba yang mungkin sering beraktivitas yang capek. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan wasiat kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Ausani Khalili Bithalas Khalilku yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepadaku dengan tiga wasiat. Wasiat yang pertama kata beliau radhiyallahu anhu an utira qabla an anam. Untuk aku salat witir sebelum tidur. Kata perlama kita Memang Salat witir di akhir malam afdol oh, Namun Bagi mereka-mereka yang dikhawatirkan Tidak bisa bangun malam Karena aktivitas yang banyak Capek Khawatir tidak bisa bangun untuk Sholat malam di hari malam Maka hendaknya dia sholat witir sebelum tidur. Nabi kita Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam tahu bagaimana kondisi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mulazamah dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terus menerus sehingga khawatir beliau capek. Sehingga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat untuk beliau salat witir sebelum tidur ini sehingga terjaga terus witir yang kedua kata beliau rahimah radhiyallahu anhu wa an asuma min kulli syahrin sarahta tayyam dan agar aku aku puasa setiap bulannya tiga hari. Ya, Ramadan puasa Ramadan telah selesai. masih puasa-puasa sunnah. Dan yang bisa kita rutini insya Allah diantaranya adalah puasa tiga hari setiap bulan. Tentu yang afdal itu ayam mobil Iya, tanggal berapa? 13, 14, 15 Hijriah. Tapi kita ulama kita, kalaupun tidak yang penting tiga hari tiap bulan dijaga. Iya. Kemudian kata beliau radhiyallahu anhu warak atai duha Ya, kemudian yang diwasiatkan juga salat duha. Ya, pada daras, pada zikir subuh misalnya. Menunggu matahari meninggi kurang lebih seperempat jam, salat dua rakaat. Duha. Dijaga. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Apa amaran yang paling baik yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala?" Apa? adwamuha wa in qalla. Yang paling dawam, yang paling rutin terus isimrar, dijaga walaupun sedikit. Mungkin ketika Ramadan kita bisa baca Quran sehari satu juz. Ya, karena kesibukan mulai sibuk di akhir bulan lain, minimal mungkin pada subuh ya berapa lembar baca rutin. Rutin. Iya malam pulang kerja berapa lembar tapi rutin habul amal Allah amal yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala yang adwam yang paling dawam walaupun sedikit ini warahmatullahi rahimun rahimakumullah nah sampai kepada kita ucapan Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala Beliau rahimahullahu taala berkata kata beliau rahimahullahu taala i'lam anna talabal ilmi fariidhatun." Ketahuilah kata beliau bahwasanya menuntut ilmu itu adalah wajib perkara yang perdu wa annahu syifaun lil qulubil maridah dan bahwasanya ilmu itu adalah obat bagi kalbu-kalbu yang sakit kata beliau wa anna ahamma ma 'alal 'abdi ma'rifatu dini dan kewajiban yang paling penting atas seorang hamba itu adalah mengenal agamanya alladhi ma'rifatuhu wal amalu bihi sababun idhulil jannah yang mana mengenal agama ini mempelajarinya mengamalkannya adalah sebab untuk masuk surga qala wal jahlu bihi wa idha'atuhu sababun lidkhulin nar a'adhanallahu minha dan sebaliknya kata beliau rahimahullah taala bodoh tentang agama. Menyia-nyiakan ilmu agama itu adalah sebab masuk neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita darinya. Ibnu Jauzi rahimahullah taala juga menerangkan kepada kita tentang pentingnya ilmu. Ya kita harus bersemangat mendapatkannya, mempelajarinya. Kata beliau rahimahullahu taala i'lam annal babal a'zam alladhi yadkhulu minhu iblis 'ala nas huwal jahl. Kata beliau ketahuilah pintu yang terbesar pintu yang terbesar yang masuk padanya iblis kepada manusia itu adalah kebodohan. Al-jahal kebodohan itu adalah pintu yang paling besar yang iblis masuk kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita ikhwan fillah rahiman rahimakumullah membaca penjelasan para ulama, ya, mereka jelaskan sebab kesyirikan, sebab menyebar kesyirikan sebab terjatuh dalam syirik mesti di antara apa bodoh tentang agama bahas tentang kebidahan sebab terjatuh dalam menyebar bidah sebab orang terjatuh ke bidah di antaranya masih disebutkan karena kebodohan apalagi sebab kekufuran sebab mesti nomor sekian itu ada jahal kebodohan adalah pintu terbesar masuk badannya iblis buat manusia. Kata beliau rahimahullahu taala fahuwa yadkhulu 'alal juhali bi aman. Syaitan itu masuk kepada orang jahil dengan aman. Iya. Dengan tenang dia bisa masuk menggoda, menggiring orang jahil. Qala wa ammal alimu fala yadkhulu alaihi ila musaraqah. Adapun kepada seorang yang berilmu, kepada seorang yang alim, syaitan itu masuk menggodanya itu tidak aman mencuri-curi waktu hashtag tengah karena dia punya senjata punya ilmu kata beliau waqad labbasa iblis ala kathirin minal muta'abbidin bikillati ilmihim iblis telah membuat talbis mengkaburkan, membuat kerancuan pada orang-orang yang banyak beribadah karena kurangnya ilmu mereka. Sehingga mereka mengira diri mereka banyak ibadah padahal tidak. Ternyata tadi malam itu ibadahnya tidak sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Mengira sudah banyak amalan, ternyata amalannya tidak sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Tidak cocok dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi li'anna jumhurahum yastaghilu bitta'abbud wa la yuhkim alaih. Karena kebanyakan mereka sibuk ibadah-ibadah-ibadah tapi tidak kokoh dalam keilmuannya. Ilmu. Yang ketiga, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata kata beliau rahimahullahu taala menerangkan sebab seorang terhalang dari kebaikan dunia dan akhirat juga karena sebab tidak berilmu. Kata beliau rahimahullahu taala, "A'zamul asbab alladhi yuhramu biha al-'abdu min khairi min khairai dunya wal akhirah." Walidatin na'im fidarain wa yadkhulu ali aduhu minha kata beliau sebab yang terbesar yang dengannya seorang hamba terhalang mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Sebab terbesar. Yang dengannya seorang hamba terhalang mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Mendapatkan ladatul na'im. Iya, kedatangan kenikmatan di dua negeri, dunia dan akhirat wa ali aduhu minha dan masuk padanya musuhnya tadi syaitan dari pintu tersebut dari sebab tersebut kata beliau yang pertama adalah al ghaflah al mudadatu lil ilmi wal kasal al mudadu lil azimati wal iradah dua sebabnya adalah lalai kelalaian sehingga tidak mau berilmu lawannya ilmu ya lalai dari kewajiban belajar sehingga dia jauh dari ilmu. Dan kemudian yang kedua adalah mars, kemalasan. Yang ini lawannya al-azimah wal iradah. Tekad yang kuat iya untuk beramal dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Inna rahiman rahimakumullah tiga ucapan ulama kita. Iya, yang menunjukkan pentingnya ilmu Ilmu adalah sebab duhulu jannah. Ilmu adalah sebab kita menjaga diri kita dari godaan-godaan syaitan. Ilmu iya adalah sebab kita mendapatkan kelezatan dunia dan akhirat, kebaikan dunia dan akhirat. Maka wa rahiman rahimakumullah. Iya. Kita harus bersemangat untuk mendapatkannya, mempelajarinya. Di antara sekian yang semestinya membuat kita semangat dalam talabul ilmi adalah fadail. Keutamaan-keutamaan ilmu yang banyak. Ya, cukup. Yang sudah kita tahu tadi malam. Dan di antara adalah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelumnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utuna ilma darajat." Allah akan mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan berilmu beberapa derajat. Iya diangkatnya derajat orang-orang berilmu Di antara sekian keutamaan ilmu Namun ikhwanillah rahimah rahimakumullah Di dalam kita menuntut ilmu, mempelajari ilmu Iya tentunya kita harus menjaga Rambu-rambunya Adab-adabnya Saya membacakan dalam kesempatan ini insyaAllah Satu nasihat dari Asyik mobil rahimahullah taala kepada para talabatul ilmi kepada kita semua. Ya, Kalau di sini sih beliau sebutkan 14 poin nasihat. Mudah-mudahan kita bisa baca berapa poin. Kita baca pada pagi ini satu poin dari nasihat beliau rahimahullah taala. Berkata Syekh rahimahullah taala kata beliau ansahu ikhwani fillah talabatul ilmi bi umurin mukhtasarah la yattasi'u al maqam li bastiha kata beliau rahimahullahu taala aku nasihatkan kepada saudaraku fillah para penuntut ilmu dengan beberapa perkara yang ringkas yang kesempatan tidak mungkin untuk membahas dengan panjang lebar. Idh qad ullifat al-muallafat fi fadli ilmi wa ahli karena telah ditulis. Iya, karya tulis kitab-kitab para ulama terkait dengan keutamaan ilmu dan ahli ilmi. Sehingga boleh sebutkan di sini dengan ringkas iya, 14 poin nasihat untuk kita semua. Kata beliau, yang pertama, pa'an sahuhum, aku nasihatkan mereka bil ikhlasi lillahi subhanahu wa ta'ala untuk mengikhlaskan di dalam belajarnya karena Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Yang tadi malam kita bacakan dari Syarabi Hafizahullah Ta'ala Ya sebab Yang membantu kita untuk mendapatkan ilmu Ya husnus soal bagus dalam bertanya, bagus di dalam mendengar, ya, menghafal, kemudian mengajarkan, mengamalkan dan kata beliau tempatnya juga adalah ikhlas. Kata beliau hafizah rahimahullah taala kalau Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Iya, mengikhlaskan untuknya agama. Wa an Umar dari sahih dari Umar radhiyallahu anhu dalam hadis yang masyhur kata beliau innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa amalan itu sah tidaknya tergantung niatnya. Dan masing-masing itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fajratullah ila Allah rasulih. Wa man kanat hijratuhu dunya yusibuha aw yang kihuha, hijratu ila ma hajara ilaihi. Ini yang masyhur. Ikhlas. Yang pertanyaannya apa itu ikhlas di dalam talabul ilmi? Bagaimana? Bagaimana kita bisa mewujudkan ikhlas dalam belajar? Kira-kira. Hafid tahu ini ikhwan fillah rahimana rahimakumullah sebab yang juga termasuk asas untuk menjaga semangat dalam belajar. Al-Ikhlas. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala menyatakan talabul ilmi afdal minan nawafil lima sahat niyatuh. Belajar ilmu itu adalah amalan nawafil yang paling afdal bagi orang yang bagus niatnya. Bagaimana bagusnya niat? Bagaimana ikhlas sunniyah? Sebelum saya bin rahimahullah ta'ala menyebutkan tiga. Tiga poin yang dengannya terwujud keikhlasan seseorang dalam belajar. Jadi saya bilang tadi ini sebab yang sangat membantu seorang dalam menjaga semangat dalam tabul ilmi. Yang pertama ikhwan fillah rahiman rahimakumullah Kata beliau adalah apa yang tadi malam kita baca. Di antara wujud niat ikhlas itu adalah limtithal amrillah wa rasulih. Kita berniat dalam belajar kita entah itu para santri dalam pelajaran sehari-harinya atau kita dalam doa seperti ini atau kajian rutin kita ikhlas itu karena kita yakin itu adalah dalam rangka menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Iya. Godaan syaitan banyak. Apalagi ke anak-anak kita yang dimahat Untuk putus dari belajarnya. Khonibillah rahimah rahimakumullah di antara yang menghigapi sebagian anak, sebagian orang-orang yang belajar. Iya, itu punya perasaan gak ada kemajuan. Iya, belajar di pondok setahun, dua tahun, Ya, yang lain setahun sudah hafal 10 juz, mentok. Saya satu juz. Ya. ya, yang lain teman dia sudah belajar kita bahasa Arab, kita nahunya sudah sampai mungkin mutamimah, sudah sampai sarah mutamimah. Ini belajar jurumia aja berat. Ya. Yang lain udah bisa masya Allah udah ngobrol sama kalau doroh syekh udah bisa datang ngobrol sama syekh. Ini kok masih masih pelo. Akhirnya muncul perasaan gak ada manfaat. Ngapain belajar? Gak ada manfaatnya. Gitu ya. Itu setan menggiring Bani adab untuk menjauhkan dari ilmu. Bagaimana bila rahimah rahimakumullah? Ya, para santri kita semua yang pernah merasa talabul ilmi kita sia-sia. Yang pernah hadirnya kita di majlis ilmu, belajarnya kita di mahri itu sia-sia nggak ada nilainya. Semata-mata kita belajar itu ibadah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala itu sudah ternilai sebagai ajar, pahala. Iya, adapun masalah kemampuan berikutnya doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian al jiddu wal ijtihad berupaya terus. Betapa banyak betapa banyak kalau kita baca biografi ya sebagian para hadis iya mereka yang dari sisi kemampuan itu tidak cerdas yang lain tapi ternyata buku catatannya tulisannya itu menjadi rujukan iya bahkan ketika ada khilaf ya persisian antara riwayat ini riwayat ini, maka yang jadi hakam adalah buku dia, catatan dia. Iya. Kita ingatkan kisah yang diingatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala tentang Al-Kisai. Merasa berat dalam belajar nahu, akhirnya sempat berhenti tadi itu merasa nggak mampu sudah nggak ada manfaatnya. Tapi Allah berikan taufik kepadanya. Iya, datang ke tempat ngelihat ada huh? air netes di batu. Tuh. Tuh. Ngelihat air tetesan air ini ke batu kok lama-lama batunya bolong. Lama-lama membekas. Kata beliau, hati saya tidak sekeras batu. Hati saya tidak sekeras batu. Iya, ilmu agama Allah itu akan lebih mengena dibandingkan air yang ke batu ini. Sehingga dia kembali belajar nahu jadi jadi ahli nahu al-kisah. Qul rahiman rahimakumullah. Ini yang pertama. Sebagian penyakit. Asyayatin dari kalangan jin dan manusia. Iya, kadang ada pengembosan. Datang ke temannya, ah, kita kurang manfaat di sini nih. Nggak maju-maju belajar. Ya, kemudian kita ini dagang dulu aja lah jualan dulu nanti kita berangkat baru belajar ke luar negeri ya dari dulu kita belajar ini aja nggak maju-maju nggak ada manfaatnya akhirnya digembosin teman-teman yang untuk berhenti menjauh dari ilmu Alhamdulillah rahimah rahimakumullah ya tadi masing-masing para santri, para tulab. Ingat, jangan pernah merasa tidak ada manfaat, tidak ada faidah. Kita duduk di mahat, semata-mata kita belajar dengan ikhlas, semata-mata untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah ibadah. Itulah bentuk ikhlas. Ikhlas yang pertama adalah niatkan limtithal amrillah untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Merasa nggak cocok dengan aminya, musrifnya. Iya. Atau dengan temannya, temannya ini suka ganggu, suka mau mundur. Mau pergi. Diingatkan. Saya ini belajar bukan karena orang. Saya belajar bukan karena dia. Oh dia mungkin nggak senang sama saya, nggak masalah. Yang penting saya ini belajar lillah wa fillah ingin cari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Yang kedua kata Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala di antara wujud ikhlas itu adalah an yanwiya raf'al jahli an nafsihi wa ghairi. Dia niatkan untuk menghilangkan kebodohan dari diri dia dan orang lain. Merasa butuh. Itu yang dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala kata beliau kita semua hajatuna ilal ilmi kata beliau aksar min hajatina ilal aqli surbi. Kebutuhan kita kepada ilmu itu lebih dari kebutuhan kepada makan dan minum. Iya. Kebutuhan kita kepada makan dan minum kata beliau paling dua kali, tiga kali sehari. Adapun kebutuhan kepada afwan, kebutuhan kepada makan, kepada ilmu paling dua kali makan, tiga kali makan. Tapi kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, kebutuhan kita kepada ilmu itu ada dalam anfas. Ya, sebanyak nafas kita keluar kita butuh ilmu. Iya, dalam mentarbiyah anak kita butuh ilmu. Dalam berdagang kita butuh ilmu dalam ngurus rumah tangga kita butuh ilmu. Dengan masyarakat kita butuh ilmu. Perlu. Iya. Betapa banyak kita masalah mentok. Iya, di rumah ada masalah dengan keluarga bingung, harus telepon, harus WA, iya nanya bagaimana solusinya. Iya. Lagi jualan, lagi bisnis ada masalah juga. Alhamdulillah, sekarang mudah nelfon. Butuh nih dikerpa ilmu banyak. Adalah nafas. Sehingga kata beliau, di antara niat yang ikhlas adalah niatkan untuk menghilangkan kebodohan dari dikit kita kemudian untuk orang orang lain. rahimakumullah. Yang ketiga kata beliau rahimahullah taala di antara wujud ya bentuk Ikhlas dalam talabul ilmi itu adalah berniat untuk menjaga syarat Allah Subhanahu wa taala. Menjaga syarat Allah Subhanahu wa taala, membela syarat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Lu tampil membela syarat Allah Subhanahu wa taala ketika muncul mereka-mereka para munafikin, kufar, ahlul ahwal bid'ah muncul memberikan subhat tidak bisa tampil membela, membantah mereka, menyelamatkan umat dari kesesatan mereka. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, iya, kalau ada seorang ahlul ahwa wal bidah. Dia bicara menyampaikan subhatnya. Mungkin di dalam satu maktabah perpustakaan yang besar seperti ini. Bukunya banyak semua, isinya kitab. Dia menyampaikan kebidahannya. Buku bisa bantah nggak? Nggak bisa. Iya, tapi yang bisa membantahnya adalah orang-orang yang mempelajari buku-buku ini. Iya, dalam mereka membela syarat Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan rahiman rahimakumullah. Berkata beliau rahimahullah taala kata beliau fala yutlabul ilmi li syahadah wala li'aribin ukhar. Kata Syekh bin rahimahullah taala, maka janganlah dicari ilmu itu karena ingin syahadah. Karena ingin ijazah. Iya. Karena ingin tazkiyah. Dan jangan untuk tujuan-tujuan duniawi lainnya. Karena ilmu kita cari untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini diingatkan oleh Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala kata beliau di dalam kitab beliau marhaban ya talibal ilmi kata Syarabi Hafizahullah Ta'ala وهذا حديث ورد فيه ذكر إخلاص bitalabil ilmi. Ini hadis telah waris terkait dengan masalah keikhlasan dalam belajar ilmu. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man talaba ilman mimma yubtagha bihi wajhullah li min agradi dunya illa lam yajid arfal jannah." Kata beliau rahimahullah hafizahullah taala. Rasul berkata barang siapa mencari ilmu ilmu yang semestinya dicari dipelajari untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia malah belajar mempelajarinya untuk gor tujuan dari di dunia tujuan-tujuan duniawi. Maka dia tidak akan mendapatkan arsal jannah baunya sorga. Ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ilmu yang semestinya kalau dia belajar ikhlas sebab mudah masuk surga tadi malam kan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman ilmu yang kalau dia pelajari itu bisa sebab menjadi sebab tadi keamanan dari syaitan ternyata kalau dia belajarnya karena dunia tujuan dunia kata Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yajid arsal jannah tidak akan merasakan baunya surga jangan Kata Syarabi hafizahullah taala, "Man talaba ilman mimma yubtaga bihi wajhullah." Maka barang siapa yang belajar ilmu yang diharapkan dengannya wajah Allah, semestinya demikian. Semestinya dia belajar ilmu tersebut untuk mengharap Allah. Al-Qur'an wa sunnah wa madar fi falakiha. ini pelajaran Al-Qur'an wa sunnah dan yang terkait dengannya la yatlubuhu illa li ghardin ghardi dunia. Tapi dia tidak mempelajarinya kecuali untuk tujuan-tujuan dunia. Illa lam yarih raihatal jannah. Iya, maka dia tidak akan mendapatkan baunya sorga. Itu man hadis tadi. Wa rahimakumullah. Kata Syekh Muqbil rahimahullahu taala, La yutlabul ilmu li syahadah wala li aribin uhra. Jangan dicari ilmu itu karena ingin syahadah, ingin ijazah, ingin iya tazkiyah, ingin persian orang. Iya, ingin dilihat orang, dikenal orang dan juga jangan dengan untuk tujuan-tujuan dunia lainnya. Maka yang terakhir yang saya ingin ingatkan Bapak sekalian rahiman rahimakumullah, kita semestinya ingat kembali meluruskan kembali niat-niat kita di dalam menterbihan anak kita. Ini teguran dari beliau rahimahullah syarabi. Kita memasukkan anak kita ke mahad, ke madrasah, madrasah ahlu sunnah, itu bukan untuk ini. Karena ilmu kata la yutlabu li syahadah wala li arabin ukhra. Iya, kita pemasukan anak kita, menterbiah anak kita itu bukan untuk ini. Bukan untuk syahadah, bukan untuk mendapatkan iya tujuan duniawi. Namun yang pertama ikhwan fillah rahiman rahimakumullah disebutkan oleh Syekh Muhammad rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Hukuk Da'at Fitrah. Yang pertama karena tarbiyah tarbiyatul aulad itu adalah ahammu hukukihim. Karena tarbiyah anak-anak itu adalah hak mereka yang paling penting yang harus kita tunaikan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pimpinannya. Itu adalah tugas di budak-budak kita semua. Sehingga yang pertama ikhwan fillah para aba, para ummahat. tujuan kita memasukkan mereka anak-anak kita ke mahad-mahad al-sunnah iya itu semata-mata untuk ta'awun kita ingin terbantu oleh guru-guru kita para satidah para pengurus untuk bisa menjalankan menunaikan satu kewajiban kewajiban kita sebagai ayah kewajiban sebagai ibu yaitu mentarbiyah mereka sama sebagaimana anak-anak kita belajar untuk menjalankan perintah talabul ilmi kita datang ke masjid, ke daurah untuk menyangkut talabul ilmi. Demikian juga ketika kita menterbiah, memasukkan mereka ke mahat-mahat batas madrasah dalam rangka yang pertama menjalankan perintah. Itu kewajiban. Tidak untuk yang lain. Dan yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, tentunya harapannya mereka menjadi anak-anak yang soleh. Iya, berharap, bahkan berdoa menjadi anak yang soleh, memiliki anak yang soleh itu masruh, disyaratkan. Iya. Dan itu doanya orang yang baik. Dalam surat Al-Furqan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina Imam, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami iya, istri-istri kami dan anak turunan kami sebagai pelipur kami. Dia orang yang baik, orang saleh. Jadikan kami sebagai imam rambutan. Iya, bukan masuk mahar supaya nanti kamu jadi hafid, masuk mahar jadi kamu nanti jadi ustaz, masuk mahar jadi kamu itu nomor sekian. Jangan jadi. Yang penting bagaimana kita biar yang baik menjadi yang saleh. Iya, Anak yang soleh kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam idamatal insan in kato amaluhu. Jika seorang itu meninggal terputus amalnya. Iya, ilmu tara kecil tiga. Salah satunya adalah waladin soleh yadu lahu anak yang soleh mendoakan Sekali lagi, yang pertama adalah menjalankan kewajiban, kewajiban kita mentarbiah anak kita yang kedua kita ingin mereka menjadi anak yang saleh. Kalau anak kita sudah menjadi anak yang saleh, pasti itu akan bermanfaat untuk orang tuanya. Di dunia di dunia ini dan di akhirat. Di dunia ini dan di akhirat. Ya. Alhamdulillah rahiman rahimakumullah. Di dunia. Kalau kita punya anak yang saleh, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau mengambil sinbad dari ayat Allah Subhanahu wa taala wa alaysa lil insani illa ma Seorang itu tidak akan mendapatkan bagian pahala kecuali apa yang dia usahakan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah dari ayat ini wa alaysa lil insani illa ma setiap amal baik, amal soleh anak ketika beramal soleh itu orang tuanya dapat bagian. Tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, kalau si anak berbuat dosa, orang tuanya tidak mendapatkan. Karena Allah berfirman dalam ayat lain, "Wala taziru waziratun wizra ukhra." Seorang tidak menanggung dosa orang lain. Tapi kalau dia beramal baik, ya Allah berfirman, "Wa laisal illa masa." Seorang tidak akan mendapatkan kebagian pahala kecuali yang dia usahakan. Kata beliau, "Al-walad" anak itu adalah min sa'i abi, adalah hasil usaha ayahnya. Iya, maka dia akan terus mendapatkan. Walaupun si anak nggak niatkan ketika sholat, si anak tidak niatkan ketika baca Quran, tidak niatkan ketika dapat pahala di dunia. Wanabillah rahimah ada yang soleh. Itu bermanfaat untuk kita di dunia. Di saat-saat genting. Yang paling genting di dunia. Di saat kita sedang sakit. Apalagi dalam keadaan kita sedang sakaratul maut. Di antara yang diingatkan saya min rahimahullah. Dan itu penting. Kata beliau betapa banyak orang-orang yang meninggalkan sholat ketika sakitnya. Sehingga naudzubillah dia meninggal dunia dengan dalam keadaan tarikus sholat, tinggalkan sholat. Karena sebab kebodohan, karena sebab ya fatwa-fatwa yang menyesatkan. Kalau sakit sudah nggak wajib lagi sholat. Iya. anak anak yang jauh dari ilmu, ngelihat bapaknya sakit, ibunya sakit, itu yang diurusi gimana bayar rumah sakit. Emang bagus. Tapi tidak sampai kepada perkara yang penting. Bagaimana ibadah ayahnya, gimana ibadah ibunya. Iya. Tapi kalau punya anak yang berilmu, saleh, dibimbing, bapaknya nggak bisa wudhu, mungkin diwudhuin. Pak sholat dulu, diingat sholat nggak bisa diwudui di rumah sakit. Kalau nggak mungkin tayamum. Kalau sudah nggak bisa apa-apa, minimal ingetin sholat. Ya karena kan sholat bisa dengan wudhu, bisa dengan tayamum. Kalau nggak bisa sama sekali, sholat tanpa suci. Ya, kan? di isolasi di ruang ICU kan nggak bisa wudhu nggak bisa tayamum tapi tetap wajib sholat namanya sholat fakidu tahurai sholat seorang yang tidak bisa wudhu tidak bisa tayamum. Tetap wajib salat. Kata Syaikhul Utsaimin rahimallah, mazalal akru mawjudan, selama akal masih ada, wajib dia salat. Ada yang soleh, diingetin. Ayah, waktu salat, salat. Fattakullah mastata'tu, tetap salat semampunya. Gak bisa gerak, yang penting ada yang salat. Itu anak yang salat, diingetin sehingga meninggal dalam keadaan terus terjaga ibadahnya. Iya. Ketika anak-anak jauh dari ilmu, melihat ayahnya, ibunya saratul maut, yang ada apa? Nangis, jerit-jerit nangis itu. Ya, tapi yang soal datang ditalkin. Ya, ayah ucapkan la ilaha illallah. Kan gitu, ditalkin. Sabar dia, bimbing. Bagaimana caranya ayahnya, ibunya bisa meninggal dalam keadaan akhirnya la ilaha illallah. Karena dia tahu Rasulullah menyatakan barang siapa yang meninggal dunia dan akhir ucapan la ilaha illallah dahalal jannah. Berupa ditalki. Itu. Nikmat. Anak yang berilmu yang saleh. Iya, itu di dunia di diantaranya. Iya. Apalagi itu di akhirat. Sehingga bila rahimah rahimakumullah kita ingat tadi. Kita iya belajar ikhlas. Kita juga mengajari anak-anak kita, menterbiar anak kita, memasukkan anak kita ke mahad-mahad juga Sekali lagi, yang pertama ikhlas semata-mata karena menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk bukan untuk yang lain. Bagaimana kita bisa menjadikan mereka anak-anak yang baik dan saleh. Sehingga jangan marah oh, ngelihat anaknya dirapot merah-merah langsung datang ke mahat ngelabrak. Ini kok anak saya pintar bisa nomor sekian. Itu nomor sekian. Yang penting bagaimana kita tahu amal anak-anak kita adanya ta'awud. Iya, di rapot itu hanya tulisan. Yang terpenting bagaimana aplikasi di rumah. yang sampai di rapot 9 tapi ternyata di rumah sama ayahnya masih bentak-bentak. Di rapot akhlak 9, di rumah ke ibunya masih kurang adab. Itu kan nggak bagus. bagaimana? Iya, mereka memiliki akhlakul karimah. Iya, mereka paham akidah tauhid ini khonifillah rahimah rahimakumullah. Saya kira mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama, ikhlas di dalam belajar dan juga ikhlas di dalam mentarbiyah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.